apa ayat al puluh tiga Am kuntum syuhada'a il hadara Yaqub al-mautu Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Apakah kamu ataukah kamu menjadi saksi tatkala menjelang wafatnya mendekati ajalnya irhamullah al maut tatkala itu Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya anak-anak Nabi Yakub ini kalau sekarang adalah disebut dengan Bani Israel Bani Israel jadi Nabi Yakub itu adalah namanya Israel yang artinya orang yang sangat tekun beribadah dalam bahasa mereka. Nah, orang-orang Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad, ya, memang namanya Bani Israel, dia sudah banyak menyimpang, tidak lagi menyembah kepada Allah mereka justru menganggap Allah punya anak baik mereka Yahudi mengaku Nabi Musa adalah anak Allah bahkan mereka mengatakan mengikuti nenek moyangnya tapi pada ayat ini meluruskan mereka mereka ditanya amkuntum syuhada Apakah kamu dari saksi ketika Nabi Yakub menjelang wafatnya ilhadara Yakubal mau Pada saat mengumpulkan anak-anaknya beliau mengatakan kepada anak-anaknya jumlahnya waktu itu anaknya Nabi Yakub itu 12 12 dari tiga istri tapi istrinya satu-satu terus tidak pernah poligami istri pertama punya anak enam wafat kemudian nikah dengan namanya budaknya punya anak empat nah, setelah itu wafat lagi nikah dengan adik istri pertama punya dua anak yang disebut dengan Yusuf dan Bunyamin Ketika beliau mau wafat dikumpulkan anak-anaknya. Wafatnya di mana Nabi Yakub di Mesir. Wafatnya bukan di Palestina, tapi sudah semuanya pindah di Mesir ketika Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir. Nah, dikumpulkan ditanya mereka Ilqala libani ma ta'buduna min ba'di kamu nanti kalau saya sudah wafat, sudah meninggal, apa yang kamu sembah? Apa yang kalian sembah? Kalau sudah aku tinggal. Ini pertanyaannya Nabi Yakub menanyakan kepada anak anaknya apa yang kamu sembah nanti apa bukan siapa kalau siapa itu kan nanti khusus uh, yang berakal bernyawa atau mungkin juga Allah maka pertanyaannya siapa bukan siapa apa lebih umum lagi berakal maupun tidak berakal itu bisa disebut dengan ma apa yang kamu sembah jawaban anak-anaknya Qalu na'budu ilahaka Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq Ilaha wahida Wa nahnu lahu muslimun Mereka menjawab Bapak Qal na'budu ilahaka Kami akan senantiasa menyembah na'budu ilahaka jadi menyembah Tuhannya Nabi Yakub na'budu menggunakan fi'il mudorek yang menunjukkan saat ini dan saat-saat yang akan datang mereka berjanji akan senantiasa menyembah kepada Tuhanmu wa ilaha abaika juga menyembah Tuhan nenek-nenek moyangmu abaika nenek moyang kau bapak Ibrahim wa Ismail wa Ishak jadi anak-anaknya Nabi Yakub menyatakan mengikuti jejak bapak-bapaknya mengikuti Nabi Yakub mengikuti bapak-bapak Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nah, yang disembah oleh nenek moyangnya siapa? Ilahau wahidah. Tuhan yang satu. Wa nahnu muslimun dan kami berserah diri kepada Tuhan itu tadi. Apakah ayat itu tadi menunjukkan bahwa anak-anaknya Nabi Yakub ini mengikuti nenek moyangnya, mengikuti jejak bapaknya dan kakek kakeknya. Lo nggak apa-apa. Karena yang diikuti itu siapa? Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail semuanya adalah nabi. Jadi mengikuti nenek moyang yang memang benar itu tidak ada masalah. Dan memang yang namanya anak cenderung mengikuti jejaknya orang tuanya kan. Mengikuti jejak bapak-bapaknya ini dibenarkan selama bapak-bapaknya ini mendapatkan hidayah. Selama bapak-bapaknya, nenek moyangnya adalah benar. nggak ada salahnya. Saya ikut agama bapakku, yaitu sama dengan anaknya Nabi Yakub. Jawabnya, nabudu ilahaka. Kami menyembah Tuhan kamu. Tuhannya bapak. Nah, itu kan ikut bapaknya. Jadi nggak salah. Selama orang tuanya, kakek neneknya adalah orang-orang yang benar. Ikuti. Kita juga begitu kan, anak-anak kita kita ajak untuk mengikuti kita, mengikuti jejak kita. Hanya menyembah ilah wahid, hanya menyembah Allah saja. Yang tidak boleh kalau memang bapak-bapaknya, nenek moyangnya ini nggak benar, itu nggak boleh diikuti. Jadi kalau kita melihat pada surat 5 surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-104 ini kan biasanya dibikin dalil orang orang tidak boleh ikut nenek moyang ya yang sama dengan ayat itu memang nggak boleh diikuti pada Al-Maidah surat 5 ayat 104 di sana Allah berfirman وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله pada surat 5 Al-Maidah ayat 104 apabila dikatakan kepada mereka marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul mereka menjawab cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya itu ketika diajak ayo mengikuti aturan Allah Ibad pada Rasulullah tapi mereka menjawab cukup kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami mengerjakannya maka lanjutannya maka mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Loh, berarti orang tadi mengikuti nenek moyangnya yang memang nenek moyangnya layak namun nasihat, Tidak ada ilmunya, nggak mengetahui apa-apa dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita mengikuti nenek moyangnya yang berdasarkan ilmu, ada ilmunya, punya dasar yang benar, dan nenek moyangnya mendapat hidayah, ya boleh-boleh saja. Nggak ada larangan. Yaitu tadi contohnya, itu anak-anaknya Nabi Yakob ditanya oleh bapaknya menyembah siapa, menyembah apa? Menyembah ilahau Wahidah Tuhan yang satu Tuhannya nenek moyangku Tuhan nenek moyangku Tuhannya nenek moyangnya nah, Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Ismail benar semua jadi nggak ada salahnya bahkan itu tadi anak di mana saja cenderung mengikuti orang tuanya oleh karena itu bagi orang tua upayakan untuk sebaik mungkin selalu mengikuti aturan Allah dan Rasulnya dan anak-anak kita mengikuti kita pun selamat mulai di dunia sampai juga nanti di akhirat akan tetap ketemu dengan anak-anak yang memang anak-anak itu adalah mengikuti seiman dengan kita nah, itulah pada ayat yang ke 133 Nah, mereka orang-orang Yahudi itu senantiasa membangga-banggakan nenek moyangnya. Dia merasa keturunan daripada para nabi, mayoritas kan nabi ini yang banyak dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka sangat bangga. Bahkan membangga-banggakan apa namanya Nabi Ibrahim pada ayat 134 hal itu dijelaskan ditolak kita tidak wajar membangga-banggakan nenek moyang itu walaupun nenek moyangnya orang baik tapi kita lah mestinya yang harus usaha bisa jadi seperti nenek moyang yang baik maka dikatakan تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة تلك mereka-mereka itu adalah ummatun umat umat ini merupakan satu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama itu disebut dengan umat ah, pengikut agama Islam umat Islam umat Hindu umat umat bahkan Nabi Ibrahim yang satu pun dikatakan dengan umat itu umat ini satu komunitas yang mempunyai tujuan yang sama Tilka ummatun. Nabi-nabi nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail itu adalah ummatun qad Umat yang telah dahulu. Mereka umat yang dahulu. Nah, semua umat, semua orang laha ma kasabat walakum ma kasabtum bagi mereka apa yang telah mereka lakukan. Kamu tidak bisa mengambil pahala dari nenek moyang. Ya lah maka sahabat. Bagi kamu walakum kasabat. Kalau dalam Al-Baqarah juga lah maka sahabat wa alaiha ma kasabat pada apa namanya ayat 286 itu kan di sana, nah sini dikatakan lama kasar. Bagi mereka, bagi nenek moyangmu itu adalah apa yang telah mereka kerjakan. Untuk kamu ya, kamu sendiri yang harus bekerja. Kamu sendiri yang beramal, kamu sendiri yang berusaha. Tidak bisa dialihkan. oh, ini kan amal nenek moyang saya. Masjid ini kan nenek moyang saya. Saya masih tetap dapat bagian oh tidak bisa karena lahamat kasabat itu tadi walakum maka sabat masing-masing bertanggung jawab tidak bisa lantas apa namanya pahala maupun dosa dilimpahkan atau diberikan kepada yang lain tapi dalam soal al mudassir surat yang ke-74 di sana Allah berfirman pada ayat 38 kullu nafsin bima kasabat rohina tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan pada surat 74 ayat 38 jadi tidak bisa Kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap apa yang telah dikerjakan bima kasabat itu rohina Rohina Rohinatun bertanggung jawab. Jadi nggak bisa dialihkan tanggung jawabnya. Begitu juga yang sering disampaikan surat An-Najm surat yang ke-53 ayat 38 39 40 di sana surat An-Najm tadi Al-Muddassir 74 ini surat An-Najm surat yang ke-53 juga ayat 38 terus di sana wa laysa lil insani illa ma sa'a وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى sana wa laisa lil insani illa ma bahwasanya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan kalau dari tiga lapanya Allah taziru waziratu wizra ukra orang yang berdosa itu tidak bisa juga nanggung dosanya orang lain atau dosanya dilimpahkan kepada orang lain ya tidak bisa Allah taziru wa ziratu wizra ukra 39 nyawa alaisa lil insani illa ma bagi manusia ya apa yang ia usahakan itu haknya dia wa anna sa'yahu sawfa nanti usahanya akan diperlihatkan pahalanya pun akan diperlihatkan akan dinikmati masing-masing orang yang berbuat itu jadi tidak ada istilah melimpahkan pahala kepada orang lain jangan disamakan dengan utang kalau utang itu dibayar oleh siapapun sah-sah saja nggak diperlukan niat juga tidak yang punya utang tidak tahu pun juga sah saja yang mengutangi yang penting dapat pengembalian kan nah, ini tidak bisa soal pahala tidak bisa dipindahkan beda dengan utang saat hidup pun bisa saat mati pun juga bisa dipindahkan tapi pada ayat 134 tadi kita kembali tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum la tus'aluna amma kanu ya'malun kamu sekali-kali tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan yang mereka lakukan mereka bertanggung jawab sendiri yang dilakukan oleh anak-anaknya ya anaknya bertanggung jawab sendiri itu tadi kullu nafsim bima kasabat rohina jelas sekali jadi kita tidak perlu membangga-banggakan jasa dan amal nenek moyang kita tapi kita sendiri yang berusaha untuk bisa mengikuti jasa jejak nenek moyang kita yang mempunyai jasa besar itu tadi yang telah beramal kita ikuti amal baiknya tapi nenek moyang yang tidak ngerti apa-apa enggak apa tidak ya, jangan diikuti.